Setelah al-muallif menjelaskan pada ucapan beliau, kalam beliau sebelumnya yang telah kita bahas bahwa beliau menjelaskan jalan yang benar, at-tariq as-sahih yang wajib ditempuh oleh setiap muslim dalam akidah dan dalam agamanya maka sekarang beliau mengatakan tentang orang yang keluar dari jalan yang sahih keluar dari at-tariq sahih dan itu ada dua jenis dia mengatakan wa'lam annal khuruja anit tariq ala wajhain. Ketahuilah bahwa keluar dari jalan, yakni jalan yang benar ini, ala wajhain, ada dua bentuk. Amma ahaduhuma farajulun qad zalla anit tariq. Wa la yuridu illa al-khair. Fala yuqtada bi zallatihi. Fa innahu halik. Yang pertama, kata beliau adalah seorang yang tergelincir dari jalan yang benar, ditarik. Namun dia tidaklah menghendaki, tidaklah dia meniatkan kecuali kebaikan. Dia tergelincir, yakni dia salah. Dia keluar dari at dari jalan yang benar. Namun dalam niatannya dia tidaklah meniatkan, tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Maka orang seperti ini fala yuqdad fala yuqtada bizallatihi fa innahu halik. Ya. Orang seperti ini nggak boleh ditiru. Tidak boleh diikuti dalam kesalahannya. Karena dia telah binasa dalam kesa dengan kesalahan itu. Maka tidak boleh diikuti dia. Sehingga orang ini jenis pertama ini adalah orang yang mungkin dia apa dia memang ah, dia alusunnah menginginkan al-haq namun dia tergelincir tanpa dia kehendaki, tanpa dia sengaja. Ya. Nah, kondisi dia memiliki niat yang baik, semata-mata niat yang baik, bahkan disertai dengan ijtihad sekalipun, itu tidak cukup. Ya, tidak cukup walaupun dia memiliki niat yang baik. Ya. Dan tujuan yang bagus, maka kalau dia menyimpang dari jalan yang benar, maka tetaplah itu suatu kesalahan. Tetaplah itu apa? Suatu kesalahan. Dan barang siapa yang mengikuti dia, maka dia pun berarti salah juga. Kesalahan orang itu tidak boleh diikuti. Ya. Walaupun mungkin orangnya dimaafkan, orangnya dimaafkan, orangnya tidak dicela. Tapi kesalahan dia tidak boleh diikuti. Kesalahan dia tidak boleh diikuti. Ini seperti siapa? Seperti para a'immah, para ulama, mutaqaddimin yang mereka terjatuh dalam ilmu kalam atau terjatuh dalam pemikiran-pemikiran akidah yang sesat, misalnya bahkan kufur. Misalnya terpengaruh dengan akidah Jahmiyah. Dia lu sunnah namun terpengaruh tanpa dia sadari. Nah, atau terpengaruh dengan uh, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Seperti itu. Atau terjatuh dalam takwil. Ya. Takwil ala Jahmiyah ataupun takwil-takwil yang lainnya baik dalam permasalahan asma wa sifat maupun dalam perkara-perkara lainnya dalam dalam pembahasan akidah dan agama masalah takdir misalnya dia terjatuh dia tidak menginginkan kecuali kebaikan namun dia salah di situ maka orang seperti ini tidak boleh diikuti dia dimaafkan ya dia bisa jadi dimaafkan namun dia salah ya tidak sampai kepada al-haq dia berjistihad dan berupaya namun tidak sampai kepada al-haq dan dia salah maka orang seperti ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi fahada ya'fullahu anhu bifadlihi wa karamihi orang seperti ini itu akan Allah maafkan dia dengan keutamaan dan kemurahannya. Allah Maha memiliki keutamaan, Allah Maha Pemurah. Ya, maka Allah maafkan dia sebagaimana Allah mengatakan yakni memerintahkan hamba-hambanya untuk mengucapkan doa ini Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau adab kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau salah. Ini salah seperti ini tadi kondisinya. Dia tergelincir dari kebenaran. Walaupun dia menginginkan al-haq. Namun dia salah. Maka dia dimaafkan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat ini, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami, janganlah Engkau siksa kami atas jika kami lupa atau salah." Namun kesalahan dia tidak boleh diikuti tidak boleh diikuti. Sehingga sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, "Idza al hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran." Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim memberikan hukum dan dia beristihad ya, untuk apa memberikan hukum itu dia beristihad. Summa asaba dan istiannya benar. Falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala atas istihadnya dan pahala atas kebenarannya. Wa idha hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun. Kalau dia menghukumi yang untuk itu dia pun berijtihad namun ternyata salah. Falahu ajrun, maka orang seperti uh, mujtahid ini mendapatkan satu pahala, yakni fi muqabil ijtihadi. Karena dia telah berijtihad, diberikan satu pahala. Ya. Artinya ini kagak berdosa. Karena Allah maafkan dia. Ya. Sehingga kata Syekh fi Wa amma khata'uhu fallahu bikaramihi wa judihi afu anhu. Kesalahan dia, maka Allah dengan uh, karam dan jud, sifat pemurah dan sifat dermawan yang Allah yang ada pada Allah taala Allah maafkan dia. Wa ma'adzalik la yuktada bihi fi khata'ihi. Namun namun demikian tidak boleh ditiru kesalahan dia kesalahannya tadi nggak boleh ditiru. Orangnya nggak nggak berdosa, orangnya akan Allah maafkan. Karena dia berbuat itu an ijtihad. Dia berbuat itu tidak meng tidak meniatkan salah, tidak meniatkan kesalahan. Bahkan dia yuridul khair. Hanya saja jahat salah. Maka orangnya dimaafkan namun salah tetap salah. Kesalahannya tidak boleh ditiru. Bal yubayyin linnas annahu qad akhta. Bahkan perlu dijelaskan, disampaikan kepada umat bahwa dia telah salah. Mal i'tidhar lahu dengan diberikan penjelasan uzurnya kenapa beliau terjatuh seperti ini. Nah, seperti para imam yang ta'assar pada pemikir sebagian pemikiran Asy'ariyah misalnya seperti Al-Baihaqi, al nawawi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Nah, kalau beliau salah, Eh, jatuh dan mentakwil sifat, maka kita jelas sampaikan itu salah. Ya. Kesalahan ini nggak boleh ditiru. Namun kita tidak menjatuhkan sang alim tersebut, ya tidak apalagi membidah apa memfonisnya, tidak mengenfonis keluar dari ahlu sunnah jamaah tidak. Namun apa kita katakan kesalahannya tetap merupakan kesalahan. Kita perlu jelaskan kepada umat bahwa ini suatu kesalahan. Apa yang beliau takwilkan di sini ini adalah tariqah adalah manhaj Asy'ariyah. Ya. Makanya para ulama menolak ya, ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya menyebutkan di sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau takwil ai kada maka para ulama menegaskan ini kesalahan ini adalah takwil yang batil hakada sehingga apa kesalahannya tidak boleh ditiru tidak boleh diikuti tetap itu merupakan kesalahan dan dijelaskan letak kesalahannya kepada umat. Ini jenis yang pertama. Sehingga jenis yang pertama ini bagaimana? Adalah seorang yang menginginkan kebenaran. Ya, tidak menginginkan kecuali kebaikan. Tidak menginginkan kebatilan. Hanya saja ternyata dia salah. Tergelincir dari jalan yang benar. Keluar dari jalan yang benar. Maka orang seperti ini kita nyatakan salah dan tidak boleh ditiru kesalahannya bahkan disampaikan kepada umat letak kesalahannya. Adapun dia, maka Allah maafkan dia. Sebagaimana dalam hadis, sebagaimana dalam ayat. Warajulun al haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Yang kedua adalah seorang yang menentang al-haq. Menentang hak. Dia tahu hak. Namun dia tentang. Ya wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin dan dia menyelisihi ya generasi sebelumnya para salaf dari kalangan orang-orang yang bertakwa ya jadi dia tahu hak namun sengaja menyelisihi al-haq dan menyelisihi salaf ya fahuwa dalun mudil maka orang seperti ini sesat dan menyesatkan syaitanun marid fi hadhil ummah syaitan yang sangat jahat di tengah umat ini. Nah. Hakikun ala arafahu ayuhadiran nasa minhu. Dan sudah sepantasnya bagi barang siapa yang tahu orang seperti ini, dia tahu hak, namun sengaja menyimpang, sengaja melawan, sengaja menentangnya. Maka orang yang tahu tentang kondisi dia ini wajib dia memperingatkan umat manusia dari bahaya orang ini. Ya. Wa yubayyin linnas kisatahu dan perlu dia Perlu dia jelaskan kepada umat manusia bagaimana perjalanan kisah perjalanan orang ini li yaqa'a bid'atihi ahadun fayahlik supaya tidak ada seorang pun yang terjatuh pada kebidaan dia yang membuat dia akan binasa, yang membuatnya binasa. Sehingga jenis yang kedua ini ayol ikhwa rahimani adalah seorang yang muta'amid lil khuruj, sengaja keluar dari jalan yang hak. Dia tahu al-haq, Nah. Dan tahu bahwa yang menyelisih al-haq itu adalah kebatilan. Namun dia sengaja keluar dari jalan kebenaran itu. Ya. Dengan niatan apa? Idlalun nas, menyesatkan umat manusia. Sehingga jenis yang pertama tadi jenis yang pertama ya, yang kita sebutkan di awal tadi itu qasduhu islahun nas. Ya, islahun nas. Dia niatannya adalah memperbaiki umat justru. Niatannya kebaikan. lakin nahulam yasluk at-tariqas sahih. Namun dia tidak menempuh jalan yang benar bahkan kelincir dia. Ya. Wasani adapun yang kedua ini qasada idlalan nas. Memang sengaja dia meniatkan untuk menyesatkan manusia. Wasarfahum anit tariqis sahih. Ya dan memalingkan umat dari jalan yang benar. Fahada syaitan. Orang seperti ini sebagaimana kata Syekh. Uh, kata al Imam Al-Barbahari adalah syaitan, syaitanun marid. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Salil Fauzan, di anna syayatin yukhrijuna nas anisiratil siratil mustaqim. Karena para syaitan itu kerjaannya adalah mengeluarkan umat manusia dari jalan yang lurus. Sebagaimana kata iblis, laq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh pasti niscaya aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah. Ya. Sehingga ini niatannya niatannya syaitan, niatannya iblis, misinya iblis. Ya. Maka orang seperti ini adalah balun mobil, dia sesat pada dirinya, menyesatkan orang lain dan dia syaitanun marid, syaitan yang jahat yang menentang. Nah, maka orang seperti ini nggak boleh kita diam. Nggak boleh kita biarkan. Kata Syekh, Hakikun kata al-Imam al-Barbahari, Hakikun alaman man arafahu ayu nas minhu. Sudah sepantasnya, seharusnya bagi barang siapa yang tahu kondisi orang ini, dia wajib untuk mentahdir umat manusia dari bahaya orang ini dan menjelaskan kepada umat bagaimana kisah perjalanan dia supaya tidak ada seorang pun yang terjatuh pada kebitahannya yang membuat orang itu binasa. Kata Syekh Shalal Fauzan, hadzal ladzi kharaja 'anil haqq muta'ammidan la yajuz as-sukut anhu. Orang yang sengaja keluar dari jalan yang benar ini, tahu hak namun sengaja dia tinggalkan, tahu as-siratal mustaqim sengaja dia keluar, maka la yajuz as-sukut anhu. Gak boleh diam. Tadi orang ini. Bal yajibu ayuk syafa amruhu bahkan wajib disingkap ya wa yufdah hizyuhu dibongkar kondisi dia di hadapan umat dibongkar kebatilannya hatta yahdharuhun nas supaya umat manusia waspada hati-hati dari bahaya orang ini karena ini berbahaya membawa bid'ah membawa kesesatan sengaja dia dia tahu hak tahu sunnah namun sengaja dia tidak amalkan sunnah itu dia sengaja mengajak orang lain jat untuk mengamalkan bid'ah. Sengaja tahu nih bahwasanya ini laman manhajus salaf. Manhaj salaf adalah uh, beriman terhadap asma sifat. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an was sunnah tanpa ada uh, ta'til, tanpa ada tamsi tahrif, tanpa tamsil, tanpa takyif. Namun sengaja dia nggak mengamalkan ini, sengaja dia tinggalkan, sengaja dia mengikuti jalan Maturidiyah, ya, Jalan Kullabiyah bahkan Jahmiyah tahu hak, tahu manhaj salaf namun sengaja dia mengikuti tariqah Rafidhah. Sengaja dia mengikuti uh, Ikhwanul Muslimin misalnya. Atau sengaja dia tahu bahwa para para ulama, para masyayikh sudah mentahdir dari Yahya al-Hajuri dengan hujjah, dengan bayan. Demikian pula dari Muhammad bin Hadi, ya, Al-Madkhali, Nah, wafakahullah. Namun sengaja dia menentang. Maka orang seperti ini tidak boleh kita diam. Ya. Dia sengaja menolak kalam ulama. Ulama sudah memutuskan, ulama sudah menyampaikan tentang fitnah misalnya. Namun sengaja dia tolak. Ya, tahu hak dia. Ya, tahu bayanul ulama, tahu kebenaran dia bahwa ulama menyampaikan itu berdasarkan hujah. Nah, namun dia tinggalkan. Namun dia tidak mau mengikuti kalam ulama tersebut, maka orang seperti ini fahuwa dalun mudil syaitanun marid yang wajib untuk seseorang menjelaskannya, tidak bisa dibiarkan. Ya. Sehingga tidak boleh seorang mengatakan annas ahrar fir ra'yi hurriyatul kalimah misalnya. Oh, kita kan merdeka, boleh berpendapat. Syekh bilang gitu, boleh kami juga punya pendapat sendiri. Nah, itu kan fatwanya Syekh, itu kan fatwanya kita, kita la yulzimuni, enggak harus ya, tidak harus mengenai saya. Ini maka inilah contoh-contoh ucapan ya. Ini yang sering didengungkan oleh ahlul batil, oleh ahlul bid'ah, termasuk oleh ashabul fitan, fi ayyamil fitan. Kan ulama enggak maksum. Ya. Ulama tidak hanya satu, ulama itu banyak. Nah, ini kalam-kalam yang berbahaya ya, Nah, yang ini apa? Bisa dia terjatuh pada tahu hak dia namun tidak mau menerimanya. Tidak mau mengikutinya. Maka dia kharaja, keluar dari jalan yang lurus. Maka seperti ini nggak boleh diam. Ya, bahkan harus dijelaskan. Sehingga ayol ikhwah, sebagaimana kata Syekh Shalal Fauzan, fa ayyu syakhsin ya'tina wa yuridu minna an nakhruja an hadha sirat maka siapapun yang datang kepada kita dan mengajak me, hendak memaukan dari kita agar kita keluar dari jalan yang lurus ini mengikuti ya kelompok atau seorang yang sudah ditahdir oleh para ulama misalnya maka fa inna awalan maka kita pertama kali narfudhu qawlahu. Kita tolak ucapan dia karena jelas itu batin. Ya, jelas itu yukhalif al-haq. Jelas para ulama sudah menyampaikan memberikan keputusan namun dia menolak. Maka namun dia tidak mau mengikuti kalam ulama itu, maka pertama kali kita sampaikan pada dia narfudhu qawlahu. Kita tolak ucapan dia. Wasaniyan nubayyin wa nuhadzirun nas minhu. Yang kedua kita harus jelaskan dan kita tahdir peringatkan umat dari bahaya orang seperti ini. Sudah jelas ulama mentahdir dari fitnah musafiqah dari Muhammad bin Hadi namun dia masih mengajak kepada Muhammad bin Hadi maka orang seperti ini ya harus kita jelaskan dan kita peringatkan umat dari bahaya orang ini wala yasauna sukut enggak boleh kita diam nah di annana idza sakatna anhu iqtarra bihin kalau kita diam maka umat manusia akan tertipu dengannya. La siyama idza kana sahiba fasaha wa lisan wa qalam wa thaqafa. Terlebih kalau dia orang yang punya bagus cara bicara, bahasa yang bagus, bahasa yang fasih, ya, punya tulisan, punya thaqafa, wawasan, maka perlu dijelaskan. Kalau enggak umat akan tertipu dengan dia. Maka kata Syekh hadza fihi wujub rad alal mukhalif. Di sini juga terdapat dalil wajib membantah al-mukhalif, orang yang menyelisihi kebenaran. Ya, orang yang menyelisihi kebenaran itu wajib untuk di, dibantah. Ayo ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Aksu ma yaku, ma ulaika. Ini berbeda dengan yang mereka katakan. Ya, ashabul fitan, ashab al-batil yaqulun utrukur rudud mereka justru mengatakan biarkan tinggalkan rudud. Da'un nas kullun lahu ra'yu ihtiramu. Biarkan manusia. Mereka masing-masing punya pendapat, mereka masing-masing uh, punya kehormatan wa hurriyatul ra'yi wa hurriyatul kalimah. Ya, mereka bebas berpendapat, mereka bebas masing-masing. Nah, bihada tahlikul ummah dengan cara seperti dengan manhat ini hurriyatul ra'yi hurriyatul kalimat ini umat menjadi binasa ya as-salaf ma sakatu an amsali haula ya salaf tidak diam dari orang-orang seperti itu bal fadahuhum waraddu alaihim bahkan salaf membongkar hakikat mereka dan membantah mereka li ilmihim bi khatarihim alal ummah karena mereka tahu, mereka memiliki berilmu. Akan nah, apa bahaya orang-orang seperti itu terhadap umat. Nahnu la yasa'una an naskuta an syarrihim. Kita nggak boleh untuk diam dari kejelekan-kejelekan mereka. Bal la budda min bayan ma anzalallah. Bahkan harus menjelaskan apa yang telah Allah turunkan wa illa fa innana nakunu katimin. Kalau tidak, berarti kita termasuk orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan hak, minalladzina qala Allahu fihi yaitu termasuk dalam Allah apa yang Allah katakan innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah apa yang kami turunkan berupa al-bayyinat wal huda setelah kami jelaskan kepada umat manusia di dalam Alkitab ini dia sembunyikan. Ya, dia tidak menyampaikan ya, wahyu yang Allah turunkan berupa al-bayyinat wal huda. Padahal itu sudah Allah jelaskan di dalam al dalam Alkitab. Mereka itulah orang-orang yang Allah melaknat mereka dan mereka pun dilaknat oleh Allah lainun para pelaknat. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ini kondisi mereka. Sehingga kita tidak boleh diam terhadap orang-orang seperti ini. Nah, orang-orang yang sengaja tahu kebenaran namun dia menolaknya. Tahu kebenaran namun sengaja dia meninggalkan atau keluar dari as-siratal mustaqim. Maka orang seperti ini dalun mudil syaitanun marid. Ya, Allah sesat pada dirinya dan menyesatkan. Orang seperti ini syaitan. Ya, karena mereka uh, tugas atau melakukan perbuatan-perbuatan syaitan. Maka seharusnya orang yang tahu kondisi orang ini wajib untuk mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya orang tersebut. Nah, wayubayyin linnas kisatahu. Ya, dan dia harus menjelaskan kepada umat manusia bagaimana kisah orang ini. Ayo kuah terkait yang seperti ini. Ya, membacakan kisahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين Bacakanlah wahai Nabi kepada mereka berita tentang orang-orang yang orang yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami yaitu ilmu yang mendapat Allah berikan ilmu pada dia namun fansalah minha kemudian ternyata dia apa melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut. Jadi dia tinggalkan ilmu. Ya. Tidak mau dia mengamalkan ilmu itu. Padahal sudah beri ilmu itu. Atainahu ayatina. Kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Kami berikan ilmu pada dia. Fansalakha minha. Ternyata dia melepaskan diri darinya. Maka fa'atba'ahu syaitan. Segera dia. Setelah dia keluar, ya, setelah dia tahu hak, tahu ilmu, mengerti ilmu, dia tinggalkan ilmu itu, maka ketika itulah apa? Fa'atba'ahu syaitan. Segera orang ini diikuti oleh syaitan. Perhatikan dengan huruf fa. Sehingga kapan syaitan itu mengikuti dia? Langsung tatkala dia apa? meninggalkan ilmu yang karena itu berarti dia keluar dari al-hisnul hasin dari benteng yang sangat kokoh. Syaitan mengikuti dia. Fakana minal gawin. Maka akhirnya dia pun termasuk orang yang gawin. Orang yang tersesat setelah tahu kebenaran. Ada gawin. Ya. Beda dengan dalin. Dalin sesat namun terjadi karena apa? kejahilan dia. Nggak ngerti dia. Ada pun gawin ini sesat karena dia tahu hak. Namun dia tinggalkan. Akhirnya dia gawin. Ini bedanya ya antara al-gawin dengan dalin. Kalau ghawin itu sesat setelah tahu al-haq, setelah tahu ilmu. Maka orang seperti ini apa? Ini al-Ghawin, termasuk orang-orang yang sesat setelah tahu kebenaran, setelah tahu ilmu. Kenapa? Karena dia tadi itu kan salah minha fa'adbahu syaitan. Ternyata ya, perhatikan ya bahayanya. Ya. Allah gunakan dengan fa ta'qibiyah fa yang menunjukkan kepada tertib dan langsung segera tanpa ada jeda. Yaitu syaitan mengikuti dia. Kapan syaitan mengikuti dia? Langsung ketika kapan? Setelah dia meninggalkan ilmu itu. Yang berarti dengan dia meninggalkan ilmu itu berarti dia telah keluar dari al-hisnul hasin. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kalau kami kehendaki niscaya kami tinggikan derajat dia dengan ayat-ayat tersebut dengan ilmu tersebut walakinnahu akhlada ilal ardi namun sayang dia cenderung kepada dunia ya. walakinnahu akhlada ilal ardi lebih senang terbenam ke dalam dunia yakni cenderung kepada dunia wattaba'a hawahu dan mengikuti hawa nafsu tahu hak namun dia lebih memilih dunia lebih mengedepankan ambisi-ambisi dunia yang satunya lagi tahu hak namun dia lebih mengikuti hawa nafsunya, lebih mengikuti hududun nafs. Nah, wattaba hawahu. Padahal kalau Allah kehendaki, Allah tinggikan derajat dia dengan ilmu tersebut karena dia mau mengamalkannya, maka derajatnya semakin tinggi dia. Namun sayang, ternyata dia akhlada ilal ardi wattaba hawahu. Ya, lebih cenderung kakinya kepada bumi tenggelam di dalam bumi, ya ini apa? Mengikuti kebeningan-kebeningan dunia, mengikuti syahwatnya, wattaba hawahu, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syubhat. kamataluhu, kamathal kalbi in tahmil alaihi yalhat au tatruku yalhat. Maka orang seperti ini perumpamannya lah seperti anjing. Kalau engkau halau dia, istaya dia menjulurkan lidahnya atau kalau engkau biarkan dia pun biarpun tetap menjulurkan lidahnya. Dalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasasa la'allakum yatafakkarun. Kisahkanlah ya, kisah-kisah mereka itu agar la'allahum yatafakkarun, agar umat manusia mau berfikir. Intafakkaru alimu. Wa in alimu amilu. Ya, demikian kata para ulama mufassirin. Kalau mereka mau berpikir, niscaya mereka akan berilmu. Kalau mereka berilmu, niscaya mereka mau beramal. Mestinya seperti itu. Namun sayang, muncul orang-orang yang Allah berikan ilmu pada dia, namun tidak dia ternyata melepaskan diri, tidak mau mengamalkannya. Maka ya Allah, rahimani ini ayat pula memerintahkan kita untuk apa? faksusil qasasa bacakan sampaikan kisah-kisah mereka ya. apa tujuannya la'allahum yatafakkaru sehingga agar umat mau mengambil pelajaran dari dia dari kisah-kisah tersebut dengan cara berpikir karena barang siapa yang berpikir alimu dan barang siapa yang alimu maka dia amilu barang siapa berpikir dia akan berilmu dan dia barang siapa berilmu maka dia akan beramal. Demikian ayolah ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Ini dua jenis orang yang keluar dari jalan kebenaran. Yang pertama itu tergelincir dia namun dia tidak memiliki niat kecuali kebaikan. Maka seperti ini dimaafkan ya. Namun tidak boleh diikuti kesalahannya bahkan perlu dijelaskan kepada umat supaya dia tahu bahwa itu salah umat tahu supaya itu salah Adapun yang kedua adalah orang yang menentang al-haq, tahu kebenaran namun dia tentang, dia selisih, dia tinggalkan atau menyelisih para imam sebelumnya dari kalangan orang para imam al-muttaqin. Ya. Yani hada minal ghawin. Tahu hak namun dia tinggalkan. Sudah Allah berikan ilmu namun fansalah minha. Ya. Maka bahwa dalun mudin sesat menyesatkan dia syaitan yang wajib atas orang yang tahu kondisi dia untuk memperingatkan umat dari bahayanya dan wajib dibacakan kisah mereka supaya apa mengambil pelajaran sehingga tidak ada seorang pun yang terjatuh seperti kesalahan atau eh, apa yang dia terjatuh padanya. Baik, oleh mungkin itu yang bisa kita sampaikan di malam kesempatan malam hari ini. Uh, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Um, insya Allah cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Demikian. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik, langsung kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.